Saudaraku, saya 2013 ikut Pilwali Makassar. 2013. Kalah Ustaz, 10 pasang calon. Kalah, tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Siapa bilang saya kalah? Tidak. Cuma besar suaranya yang menang. Iya toh? Itu yang disebut bersangka baik. Kalau kau sudah kalah, yang uanu ini Wah, eh tim suksesmu itu tuntui, tuntui karena habis miwamu nambil. Maka kalau kalah berarti itu yang terbaik. Andai saja saya menang waktu itu, saya jadi pejabat, hormat-hormat saya sama gubernur pak, hormat-hormat saya sama menteri. Tapi karena saya waktu itu tidak menang, saya jadi ustadz. Sekarang mana presiden, kapolri, panglima TNI, menteri ketua partai kucara maiko semua. Allah kasih yang terbaik. Kalau kalian tidak menang, jangan kok kerasa kerusu. Percaya bukan itu yang terbaik. Saya dibisik sama Kapolres tadi. Ustadz, sudah ada dua kepala desa ku sekarang. Kenapa? Karena korupsi. Nah dakon. Weh. Si mau kok. Motongi jadi kepala desa baru dongo. Akhirnya apa? Tidak tahu penggunaan anggaran. Akhirnya apa? Dia kira kasihan baik, ternyata salah. Eh, masuk ke penjara. Nah bilang, ndak ku tahu Pak Polisi. Apa boleh buat? Karena kau jadi pejabat, kau harus bertanggung jawab. Maka kalau kau kalah, jangan kau kerasa kerusuh. Bilang kau saja, inilah yang terbaik. Ini miku pegang janjiku tadi. Siap kalah, siap menang. Kau juga masyarakat, jangan kau kasihan mau minta wane piro. Masa sekampungmu kau peras? Hei, kalian ini ada bupati dan wakil bupati di sini. Kau kira mereka ini dua orang lebih hebat dari kamu? Kamu kira mereka lebih mulia dari bapak-bapak rakyat di sini? Enggak, Pak. Mereka terpilih karena kau pilih. Coba kalau enggak kau coblos, enggak jadi bupati dia. Makanya yang disogok dan menyogok kata Nabi sama-sama ku masuk neraka. Gaspol ini atau rem-rem? Serius kok. Kalau ada kutunjuk nah tidak tahu kau jawab, iya apa mi? Berani kok? Ah serius? Siap-siap memang mama kau kutanya. <laughs> Jangan terima wan sogo. Tiba-tiba kau dapat sogo 500 ribu. Beli bakso, makan. Tiba-tiba kena serangan jantung. Pak! Mati. Mati kafir kok saudara. Ada wan sogok dalam perutmu. Siapa lagi yang bisa mati kafir? Contoh, contoh aja ini. Contoh jangan marah. Contoh Ji. Sabung ayam. <laughs> Banyak juga di sini. ilaha illallah. Belen-belen tong aku tuh. Baik, mak di hutan. Didapat sama polisi. Judi. Dikejar sama polisi. Jangan lari. Lari dia. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Polisi besar perunya. Tuh. Lari. Jangan lari. Lari dua polisi setengah <laughs> mati kejar. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Dak! Masih lari tembak dua kali. Dak! Masih lari tembak tiga kali. Dak! Masih lari terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Duh kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Saya tanya teman ku yang polisi, bos, bagaimana caranya kakinya kau tembak, nak kepalanya nak kena. Nah jauh itu kaki dengan kepala. Nah bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Hei, Pak calon kepala desa, jangan kau musuhi polisi. Hah? Siapa yang amankan kau nanti pilkades? Satpol PP? Woi, nah! Bo. Woi. Woi. Yang kau polisi. Bab, ibu-ibu pernah tidak bayangkan bagaimana sendanya tidak ada polisi di Indonesia? Rumahmu dijarah, anakmu diperkosa, suamimu dibunuh. Siapa kau cari? ketemu. Siapa kau cari? Polisi. Saya pergi ceramah. Macet mobil. Tidak bisa gerak mobilku. Saya baca surah Yasin. Tidak goyang-goyang. Saya baca ayat kursi. Eh, gerak. Datang polisi lalu lintas. Eh, Pak Ustaz. Per, per, per, per, per. Lancar. Masya Allah. Bapak Ibu tahu. Saya bisa hadir di sini. Siapa yang undang nggak? Polisi. Siapa? Kapolres. Allahu Akbar. Makanya jangan musi polisi. Weh anak muda. Kalau hilang motormu siapa kau cari? Ketua DPR. Nah ganti nomor HP-nya. Ya. Iya. Makanya jangan musi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena Pak polisi mati siapa bungkus kok? Iya toh? Maka yang baik polisi lindungi ulama, polisi jaga rakyat, rakyat ulama doakan polisi bersinergi menjaga Republik Indonesia. وَقَالَ إِذَنْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دَخْلُوا فِي سِلْمِ كَافَةً وَلَا تَتَّبِئُوا خطوات الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ adu مُبِينَ wahai orang-orang yang beriman masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna bukan Islam pencitraan bukan Islam pilkades bukan Islam pilkada bukan Islam pil caleg, tapi Islam kok secara benar. Ini semua calon kepala desa. Kalau mau mi dipilih datang semua mi di masjid. Be, pakai gamis semua, pakai songkok. Ah. Coba lihat itu politisi pak, anggota DPR. Kalau mau dipilih dah, dah, dah, dah. Biar ndak kenal ki Assalamualaikum. Baik, langsung pakai gamis, pakai serban. Wah, masuk masjid. Saudara, sama-sama ke orang Bugis. Sama-sama ke orang Pindrang. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP nah. Ada begitu di Sangatta? Ada begitu di Kutai Timur? Ada. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dongo? Hei. Hei. Pak Bupati, Berapa anggota DPR di, di Kutai Timur ini? 40. Berapa yang hadir malam ini Pak? Coba lihat mana yang hadir ini. Hei, eh, Cindy mi bos. Mana? Mana lagi satu? Dua. Woi, ada lagi sih. Eh, kau lihat baik-baik mukanya yang hadir ah. Kau coblos lagi. Masa 40 anggota DPR Cuma lima yang hadir padahal ini kepentingan bersama. Mestinya mereka hadir. Kenapa? Biar kau terpilih kalau rusuh Kutai Timur tidak bisa kau bekerja. Maka ini mestinya semua didukung. Cuma mau pilih-pilih baru datang. Kau juga dongo. Sudah mau kau natipu lima tahun nak kasih kau pembeli baso, Iya puang gampang. Eh! Tolong. Ah, yang tidak datang jama ko bully di Facebook. Yang tidak datang jama ko hinai di medsos. Karena bisa kau dituntut. Gimana caranya? 2024 kita ganti yang tidak datang. Setuju? Biar ada gari yang tidak datang ini supaya panas telinganya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata malam ini ketika kita tablik akbar, masih banyak juga setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih tulis. Ini calon kepala desa yang pegang handphonenya selama saya ceramah saya doakan kau dikala. Uh, cidak kau, masih mau kau. Simpami dulu HPmu, dengar kau dulu ceramah. Nabi bilang kita mau rekam. Kalau bapak rekam gambarnya ndak bagus. Suaranya ndak jernih. Bagaimana caranya Ustaz? Ini ada kamera saya bawa. Gambarnya bagus, suaranya jernih tapi kau bawa pulang kameramu Ustaz, gampang. Buka Youtube. Tablik Akbar, Pilkades Damai Kute Timur. Ah, muncullah ini ceramah malam ini. Sudah itu kau nonton di Youtube, jangan lupa like, like and share. Iya. Woi bu, woi, woi. Kalau artis kopolo apa nu dapat dong? Apa nu dapat? Itu yang banting istrinya. Sudah ada bantingnya nenek. Sudah baku banting-banting, baku ambak-ambak lagi. Itu Miko dapat. Hei, kalau Ustadz kau follow, kau dapat ilmunya pahala. Kau amalkan ilmunya pahala. Kau sebarkan ilmunya pahala. Tapi kalau artis, anak muda, apa kau dapat kalau kau follow artis? Pahanya kelihatan, dadanya kelihatan, Nak kasih lihat aja kok, nak kasih pegang kok. Kenapa kak cina-cina jo? Maka mulai malam ini follow Das Latif. Nah, ya. dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Ibu, ku doakan suamimu kawin lagi. Simpan saya itu HP-mu. Oi, Pasti orang Bugis itu. Ini ada Pak Kasmidi Bulan. Sebenarnya nama benarnya itu Kasmidi Bulan. Tapi karena orang Bugis jadinya Bulang. Saya ditanya Pak Kapolres, Ustadz kenapa itu orang Bugis kalau bicara selalu kelebihan G? Makang, ikang, saya bilang, oh itu Bugis pinggirang. Kalau saya ini Bugis modern. <laughs> simpan dulu HP, simpan, simpan dulu ya. Simpan dulu supaya kita serius dengar ceramah. Bisa ibu? Waqala idan, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Maka saya mau ajak Bapak Ibu untuk bersalawat. Bisa. Kita dengar dulu calon kepala desa. Diam kau semua, diam kau, diam kau semua ini. Yang di dalam garis ini kita dengar. Jangan sampai ada calon kepala desa tak tahu salawat. Ada itu mahasiswa aku ujian skripsi. Sebulan dek, supaya berkah ilmu kau salawat kepada Nabi. Supaya ilmu yang saya kasih kau barakah. Apa Nabi bilang? Salawat kepada Muhammad. Ulangi salai. Salawat kepada Muhammad. Salah kau. Ulangi. Salawat kepada Muhammad. Salai. Langsung Nabi bilang, bagaimana? Oh, Ya bagaimana itu Pak Ustaz? Baru saya bilang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, ih, diganti mi Pak. Bukan diganti, kau yang dongo. Mana selawat diganti-ganti, kepala desa kapan? Ayo selawat-selawat bapak-bapak, ayo. ayo kita dengar ya, ikut Pak. Kasih keras-keras suaranya, kita lihat tanding malam ini. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah salatu ala yasin nilainya 8,5 diam-diam sekarang kita dengar yang bapak-bapak yang merasa jenis kelamin laki-laki yang di luar garis ya, di luar garis. Silakan selawat. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo ayo selawat bapak-bapak di depan yuk. Salatu di belakang. Alato Salatul Ala Yasin Nilainya 8,5. Ibu-ibu sekarang, bapak-bapak diam, kita dengar ini, ibu-ibu. Ayo bu, jangan kalah sama suamimu. Ayo sama-sama ibu, keras. Solatul Wah, Masya Allah. Wallah. Ala toha. Salatul. ala yasin Masya Allah nilainya 9,2 sudah tahu? Nah, kau diamlah semua kita dengar ini di atas kau diam diam diam ini bos-bos lihat kita lihat ini kau lihat bupatimu sama kapolres dan dimu bersalawat kau diam diam diam diam bos kita dengar ini Ayo Pak Bupati, jangan mempermalukan pejabat Pak. Ayo, ayo, ayo Pak. Ayo, ayo, ayo, ayo. Ah, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari. Ayo, ayo. Salatul salamullah ala toha rasulillah salamullah ala yasin Masya Allah. Nilainya 9,9. Ini ya, Pak Kapolres yang undang, ah? Mungkin dari beli kangen tiket pulang. Iya tak? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati para pejabat sipil yang hadir di tempat ini, Bapak Bupati beserta wakilnya, Ketua DPR berserta anggotanya, Bapak Kapolres berserta pasukannya, Pak Dandim berserta anggotanya, Pak Dan dan Lanal, Pak Kajari, Ketua Peradilan Agama, semua saya hormati karena Allah. Mohon maaf saya tidak sebut namanya Bapak satu demi satu karena saya takut salah dan sejujurnya saya tidak tahu nama Bapak. <laughs> <laughs> Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ini kita pilkada damai. Pertama yang perlu kita sadarkan. Ibu-ibu, mau kisi kasih HP gratis. iPhone 14. 1 tera harganya 35 juta. Pulsana 5 juta. Mau? Betul ibu? Angkat tangan ya mau. Mana HP ku? Mana? Mau ibu? Tapi begitu ku kasih kau langsung tuli. Mana yang mau? Mana kau? Masih mau kau kalau tuli mi? Kamu apa HP kalau tuli mah Halo? Oi, halo? Ih, masola si HP. Halo? Tania HP masola talingamu galaca. Ayo. Berarti yang mahal bukan HP. Apa yang mahal? Telinga. Biar ada HPmu kalau tuli tidak ada gunanya. Berarti yang mahal bukan seluler. Yang mahal bukan jaringan. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi di telingamu. Tempatnya proporsional di samping. Bapak Ibu pernah tidak bayangkan bagaimana seandainya daun telinga satu di bawah pantat? Halo Pak Dandim. Oh iya Pak, di mana Komandan? iya toh? Iya. Allahu Akbar. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Ini ada kamera. Ini data kabur saya pak. Ini kamera saya bawa. Ini kalau di Makassar sepertinya belum ada samanya. Karena memang mahal. Apa ini yang mahal? Bukan. Biar ada kamera uangmu beli kamera ini. Kau harus punya ilmunya. Artinya apa? Kalau bapak pakai ini kamera ndak ada ilmumu. Setengah badan ustaz. Nah foto. Jadi setengah badan betul. Tapi apa? Pusat ke bawah. Lamu apa itu kalau setengah badan pusatnya ke bawah? Dia harus ditahu berapa kecepatan cahaya, berapa kekuatan cahaya megapiksel kita punya, jaraknya dari kamera ke das atlatif. Itu harus Bapak tahu semua. Di zoom out, dia selalu dia kasih pegang-pegang itu. Kenapa? Karena kalau saya gerak, dia berubah lagi. Gerak, berubah lagi. Biar kau punya uang, punya kamera, kau punya ilmunya. Tapi apa dia mahal? Tidak. Tidak ada gunanya ini kameramu kalau tidak ada matamu. Iya toh? Dan hebatnya lagi di mata, autofokus. Begitu kau buka, tidak perlu kau kasih begini. Oh, bayangkan kalau harus diputar berper, berperang Pak Dandim lebih dulu ditembak kepalanya baru diputar lagi Iya toh? Iya. Dan hebatnya lagi di matamu, Allah kasih sensor pembeda. Dia bisa tahu mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Kenapa malam Jumat ini lelet sana? Oh ternyata Satpol PP. iya toh? Iya. Makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Bu, bapak-bapak calon desa, tahu Muhammad masalah Lionel Messi, Ronaldo, oh itu gajinya pak satu bulan, satu minggu triliunan. Bukan satu bulan, satu minggu. Apa dia hebat? Tidak. Kenapa dia bisa jago begitu? Karena Allah kasih kaki yang bisa bengkok lututnya. Mana bisa main bola kalau tidak bisa lutut bengkok? Mana? habis. Tidak <laughs> bisa Maka kita bersyukur kepada Allah karena kakimu bisa bengkok. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Pak Bupati kasih kau mobil gratis. Tapi begitu dikasih kuncinya lumpuh, Tidak bisa gerak. Berarti yang mahal bukan mobil. Yang mahal kakimu yang masih bisa bergerak. Maka kita ucapkan tapi biar kau sehat semua ini telingamu. Gigimu bagus, matamu bagus, kakimu bagus. Tapi kau tidak beriman. Kamu tidak beriman dan tidak beribadah. Kata Allah, kamu lebih hina dari binatang. Pak, tahu kambing? Tahu kambing? Itu ibu saya dan kakak saya di kampung, itu jual beli kambing. Kalau ada kambingnya nakal, nah panggil penjaganya. Eh, balu ibimbe. Jual ini kambing. Sampai di pasar. Aji, ndak ada yang beli. Bawa pulang. Potongi. Potong. Makan sama-sama. Dagingnya jadi sate. Isi perutnya jadi coto. Kakinya sop kikil. Ekornya sop sobuntut. Lidahnya sop lidah. Tanduknya perhiasan. Kulitnya perhiasan. Pelernya dibakar obat kuat. Iya toh? Iya. Kambing nakal jual. Tidak ada yang beli, potong kita makan sama-sama. Tapi kalau ada calon kepala desa, dongo, kasar, beleng-beleng, mulutnya kasar, Tutur katanya kasar, kelakuannya jelek. Mau dia apa? Siapa mau beli? Eh, siapa mau beli? Ada kok mau beli? Dipotong. Siapa mau makan? Pelernya. <laughs> Kasih buaya. Maka biar fisikmu kuat, fisikmu sehat. Tapi kalau tidak kau beriman, tidak ada gunanya. Maka kita karena ada iman, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil Biar kuat imanmu. Bagus fisikmu. Tapi kalau kau rusuh, kampungmu tidak bisa tenang, baku lempar, membakar rumah, baku busur, beras, orang Bugis dikejar sama orang Dayak, orang Dayak dikejar sama orang Berau, orang Berau dikejar sama orang Bulungan, orang Bulungan dikejar sama orang Banjar. Enak enggak? Kita bisa dakwah tablik akbar di sini karena kita damai. Itulah pelajaran penting dari sholat berjamaah. Maka kalau ada orang Islam dia merasa bagus agamanya, dia rajin berjamaah, tapi suka cari musuh. Solatmu di hadapan Allah tidak ada faedahnya. Coba lihat kalau berjamaah. Yang pertama itu dianut nilai-nilai dalam solat jamaah adalah persaudaraan dan persatuan. Mana buktinya? Coba lihat kalau kita salat berjamaah. Apapun asalmu, dari manapun kamu datang, kamu sama menghadap ke kiblat. Menghadap ke? Tidak mungkin kau datang dari selatan menghadap ke selatan. Yang dari timur menghadap ke timur. Yang dari barat menghadap ke barat. Yang dari utara menghadap ke utara. Mana ada orang sholat begitu Pak di masjid. Tapi apapun darimu, selatan, utara, barat, timur, kau harus menghadap ke kiblat. Itu artinya apa? Nilai persatuan. Coba lihat kalau kita sholat. Niat boleh kau pakai bahasa masing-masing. Niat. Orang Bugis niat. Boleh pakai bahasa Bugis. Wakate mas sampaja lorong. Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Datang orang Toraja. Kutungga kane mas lorong. Boleh, boleh. Karena itu belum masuk rangkaian sholat. Baru niat. Tapi begitu kau sudah takbir, tidak boleh kau pakai bahasa masing-masing. Bagaimana kaconya sholat jamaah di masjid ini? kalau masing-masing jamaah pakai bahasanya. Yang jadi imam keturunan Arab. Dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum saudara kita dari tanah Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Beh, datang juga orang Banjar. Dia pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Iya toh? Iya. Datang juga orang Kutai, dia takbir bahasa daerahnya. Allah pore benih. Bakulia mako tu apa benih-benih-benih ini? Terakhir orang dari Jakarta. Anak gaul tugas di PKT. Eh, cocok itu. KPC maksudku. Dari Jakarta. Oh, anak gaul dari Jakarta dia takbir pakai bahasa Betawi. Allah gede banget gitu loh. Kacau toh? Itu makanya orang sholat makna daripada itu bahasa harus sama persatuan. Kita bisa tablik akbar begini. Kita bisa cari nafkah karena kita damai. Tidak ada kalian gunanya menang kepala desa. Demi Allah, tidak ada gunanya menang jadi kepala desa untuk lima tahun kalau kalian berpecah belah. Lihat itu di Timur Tengah. Syam dulu namanya zaman Nabi. Yang kita kenal sekarang dengan Syria. Coba lihat. Mana bisa kita ceramah begini kalau sudah rusuh. Saudara-saudara sekalian. Wih, dilempar lagi. Marilah kita memanjatkan puji syukur. Tidak bisa toh. Maka nikmat yang terbesar saat ini buat kita di Kutai Timur. Karena kita damai dan tenteram. Maka jangan gara-gara pilkada, jangan gara-gara pilcaleg, jangan gara-gara pilkades kalian bercerai-berai. Tapi dikalah, kak Ustadz. Berarti itu yang terbaik. Saudaraku, saya 2013 ikut Pilwali Makassar. 2013. Kalah Ustadz, 10 pasang calon. Kalah, tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Siapa bilang saya kalah? Tidak. Cuma besar suaranya yang menang. Iya toh? Itu yang disebut bersangka baik. Kalau kau sudah kalah, yang wah anu ini, wah eh tim suksesmu itu, tuntui, tuntui, karena habis miwamu nambil. Maka kalau kalah, berarti itu yang terbaik. Andai saja saya menang waktu itu, saya jadi pejabat, Hormat-hormat saya sama gubernur pak. Hormat-hormat saya sama menteri. Tapi karena saya waktu itu tidak menang, saya jadi Ustad. Sekarang mana presiden, kapolri, panglima TNI, menteri, ketua partai, kucara maiko semua. Allah kasih yang terbaik. Kalau kalian tidak menang, jangan kok kerasa kerusuk. Percaya bukan itu yang terbaik. Saya dibisik sama Kapolres tadi, Ustadz, sudah ada dua kepala desa ku tangani sekarang. Kenapa? Karena korupsi. Nah. Eh. Dakon, Si mau kok, mau jadi kepala desa baru dongo. Akhirnya apa? Tidak tahu penggunaan anggaran. Akhirnya apa? Dia kira kasihan baik, ternyata salah. Eh, masuk ke penjara. Dia bilang, ndak ku tahu Pak Polisi. Apa boleh buat? Karena kau jadi pejabat, kau harus bertanggung jawab. Maka kalau kau kalah, jangan kau kerasa kerusuh. Bilang kau saja, inilah yang terbaik. Ini miku pegang janjiku tadi. Siap kalah, siap menang. Ini cuma siap menang, tidak siap kalah. Dengar kejadian saya lagi. Ini ini ini fakta dalam hidup saya. Mendaftar ke tentara waktu utama SMA. Motong aja dia kabri. Benda lulus saya bu. Kenapa? Ceper. Makanya saya kalau berdiri sama Pak Kapolres Pak Anggoro saya begini Pak. Tinggi sekali. Pak Anggoro dia begini. Waktu itu saya tidak lulus. Kenapa? Pendek. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi tuan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus. Sekarang tidak tahu kenapa dia pangkatnya baru dua bunga. Di Polda Sulawesi Barat, AKBP, dua bunga. Pakai topi merah karena dia reserse. Saya lulus jadi Ustad Pakai baret putih. Dengan baret putih yang saya pakai sekarang, mulai baret hitam sampai baret merah, ku semua. Sekarang ini ada dan di ada kapolres. Ku main semua. Pak. Eh. Allah kasih yang terbaik. Gagal lagi saya jadi tentara, saya daftar fakultas kedokteran. Saya mau jadi dokter lagi. Tiga kali saya daftar pak, ndak lulus-lulus. Demi Allah, tiga kali saya daftar, mau sekali saya jadi dokter. Ndak lulus. Temanku lulus. Dia tugas sekarang di Kepulauan Aru. Sebelum COVID mau lebaran saya telepon. Pak dokter, pulang ke lebaran? Tidak. Eh, rugi-rugi itu pergi cari uang jauh-jauh ndak lebaran sama orang tuamu. Mahal tiket Ustaz. Kalau saya berempat pulang dengan anak istriku, bisa sampai 5 juta, 50 juta PP tiketku saja Ustaz. Belum lagi oleh-oleh. Dalam hatiku, Alhamdulillah. Untung saya tidak jadi dokter. Kenapa? Tidak pernah kapusin soal tiket saya pak. Mau mahal, mau murah, tidak ada urusan. Kenapa? Bukan saya beli. Siapa yang belikan? Pak Kapolres. Makanya kalau kalian nanti pilkades kalah kok. Berarti siap kok Allah siapkan kok uang yang banyak. Yang kok, yang kok ribut. Sudah di situ mitakdirmu. takdirmu. Biar kau kerasa krusu, kau taniada lemu tidak mungkin kau menang. Tapi kalau kau menjadi pilkades, kau baik datang silaturahmi, pilkada pilkades selesai. Kalau kau baik caramu, seluruh uangmu, seluruh tenagamu, seluruh sosialisasimu, seluruh menyapamu, seluruh kau stiker-stiker. Kalau niatmu baik, itu jadi pahala. Tapi kalau kau menghalalkan segala cara, nyogok kiri kanan, memfitnah lawanmu, menjelek-jelekkan lawanmu. Untung kalau kau menang. Kalau kalah, dua rugimu. Bertumpuk dosamu, lalu kau kalah pula. Sudah baik sangka kau saja. Optimis menjalani apa yang kamu hadapi. Sekarang bagaimana supaya bisa menang Ustaz? Pak, kenal Rasulullah. Kurang apa itu jahatnya itu masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah pak. Tidak ada orang mau disebut jahiliyah. Begitu jeleknya itu masyarakat waktu itu. Tidak ada yang namanya keadilan. Tidak ada yang namanya hak asasi. Perempuan jadi sampah. Perbudakan. Bergaya hidup. Orang kaya dimuliakan. Orang miskin diinjak-injak. Siapa yang diutus Allah memperbaiki masyarakat jahiliyah? Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu 23 tahun bisa mengubah dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani. Apa modalnya? Dia berhasil 23 tahun. Padahal tidak ada APBD-nya. Tidak ada tim suksesnya. Tidak ada partai pengusungnya. Tidak ada cukongnya tidak ada kabinetnya berhasil. Apa sebabnya? Pertama, sejak muda disebut Al-Amin yang terpercaya. Jadi kalau kau mau menang, modal utamamu dipercaya ke orang. Kalau kau tukang tipu, lain kau bilang, lain kau lakukan. Nabi Laura di kampungku pak pelat talang, pak bote. Mana mau orang percaya? Kau kasih uang, apa masyarakat bilang? Ambil uangnya, tolak masuknya. Pertama modal, dipercaya dulu. Bagaimana kau mau dipercaya? Istrimu aja kau tipu. Alasan rapa, rapa, rapa, rapa. Eh pergi merapa. Bagaimana orang masyarakat mau percaya kamu? Bagaimana masyarakat mau pilih kamu? Nah sama istrimu aja kasar. Apalagi kalau sama masyarakatmu. Tidak mungkin kau bisa terpilih kalau orang lihat istrimu kau sakiti, istrimu kau nodai, istrimu kau hianati. Orang bilang, istrinya saja nak kasih gitu, apalagi nanti kita kalau dia sudah jadi pejabat. Maka pertama, apa? Dipercaya. Yang kedua, rahasia Nabi. Ahlaknya baik. Maka sing ampe-ampenya. Bapak tahu ndak ahlak Nabi? Itu ahlak Nabi. Kalau ketemu orang, tidak pernah Nabi dulu kasih tangannya. Tidak pernah tangan, sahabat dulu kasih tangannya. Tidak. Pasti Nabi dulu kasih tangannya. Kita jabat tangan. Oke. Ahlak Nabi tidak pernah beliau jabat tangan kecuali senyum ke orang, dia pandang matanya, senyum. Kalian menerima jabat tangan tapi sambil terima telepon. Yo, Iya, Iya iya iya iya iya. Iya iya iya. Itu tidak beradab. Nabi kalau jabat tangan sama orang, dia pandang matanya, dia senyum, lalu berselawat. Nanti dia lepas tangannya ketika sahabat itu melepas tangannya. Tidak pernah. Kita biasa baru kita calon kepala desa jabat tangan. Ya. Kika kok. Hmm. Ahlak. Tahu lagi ahlak Rasul. Tidak pernah kasar bicara apa yang mau dicapai dengan kasar bicara? Maka Bapak kalau mau menang, tunjukkan ahlak mulia. Ahlak mulia itu tutur kata baik. Nabi kalau dipanggil dari belakang, misalnya saya dipanggil sama Pak Kasmidi. Dah saat. Balik biasa begini, Ja. Iya Pak Wakil. Nabi tidak. Kalau dipanggil dari belakang, beliau alahkan semua badannya. Iya. Kalau menunjuk tidak pernah nunjuk begini. Di sana. Tidak. Nabi katakan, sana. Kalau Bapak pakai ahlak Nabi, Pak, biar tidak ada wamu kampanye, menang kok. Tapi kan kamu kasar. Mulut kotor. Oh ya, ya. Sudah. Oh ada tuh calon perempuan. Ada kelemahannya perempuan pagosip. Kalau ibu mampu kendalikan ini mulut, aman. Cuma kan itu kelemahannya perempuan Nabi sendiri akui kelemahannya perempuan itu sehingga gampang masuk neraka. Satu, dia lawan suaminya. Dua, mulutnya suka gosip. Cocok ya? Istrimu begitu. Bu, masya Allah Pak, istriku saya. Kalau muka keluar, saya biasa malu-malu sama tetangga. Nah cium kak Pak. Wih, nah lihat itu kan sahur. Lima kali ciuman Pak. Nah cium di ini mataku. Hmm. Uh, jidat dia cium, dia cium. Hmm, hmm, masya Allah. Pernah jaga dicium istri kalau keluar? Pingkat dulu, ping makoh. Masya Allah, itu Mamak nyecek di rumah. Tidak pernah rasanya saya keluar rumah, kecuali dia antar kak sampai di mobil. Sampai di mobil, jabat tangan. Jabat tangan itu begini pak. Hmm, hmm, hmm. Baru dia usap dadaku. ridai saya Ustaz. ridai saya Ustaz. Baru dia cium. Hmm. Yeah. Cium ke istrinya. Masya Allah. Kenapa begitu istriku? Karena saya juga hargai dia. Tidak pernah ada rahasia. Salatullah, salam. Ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Ala yasin. Jadi resep supaya Bapak bisa menang, satu kampanye dengan akhlak. Tutur kata yang baik. Dulu waktu saya ikut pilwali Pak, saya tahu ini calonnya beda, tapi saya tetap datang. Kan 10 pasang calon waktu itu, 10 pasang. Saya datang, saya sampaikan apa maksud dan tujuan saya. Kenapa Ustadz mau masuk ini? Saya jelaskan. Nah, nah, nah, nah, nah. nah. Sudah itu, akhirnya dia bilang, Ustadz, Sebenarnya sudah Miku janji calon nomor lima. Tapi di sini anakku ada tiga. Eh baik Ustadz, di sini ada lima suara. Eh itu yang sudah terlanjur ku janji, saya coblos. Anakku yang tiga kusuruh pilih ki Ustadz. Kenapa? Karena dakwah dengan ahlak. Coba kita datang dengan ahlak. Saya tidak haruskan pilih saya, saya coba kita pikir Pak ini program-program tutur kata yang lembut, sopan santun. Sudah itu Cara kedua tiga doa kepada Allah. Doa ki. Doa. Lebih baik berdoa daripada masogo. Doa apa doa menampil kades? Ya Allah, berikan saya kemenangan. Itu doanya. tidak harus kau bahasa Arab. Daripada kau dikasih japi-japi. Ini anunya ini, simpangi dia anumu, bungkus ini Quran, baru ikat kau di sinimu. Kalau pergi kau nanti menghadap ke timur, pegang pertanu itu syirik. Jadi bagaimana caranya Pak Ustaz? Berdoalah kamu setiap lima waktu. Itu yang standar. Karena lawanmu pasti juga berdoa. Maka supaya kau dapat perhatian khusus, ada fasilitas khusus kau harus pakai. Apa? Tahajud. Tahajud kok. Bangun tengah malam. Sholat hajat. Dua rakaat salam. Dua rakaat salam. Tidak ku tahu niatnya Ustadz usalli sunnatal hajjati rakataini lillahi taala itu bahasa Arab saya tidak tahu bahasa Arabnya bahasa Bugis mengko wakate masampaja tak duha masampaja hajat dua rakaat sunnah irisese kulillahi taala Allahu akbar tidak tahu juga itu Ustaz ambil kau cara praktis berdiri tegak menghadap kiblat Tuhan salat hajat karena Allahu akbar yang kau ketawa serius kah ini ini cara main ketawa ini sudah itu dua rakaat ulang lagi Tuhan masih seperti yang tadi. Allahu Akbar. Sudah itu berdoa maku. Tidak harus bahasa Arab. Daripada bahasa Arab Bapak tidak tahu artinya. Salah-salah ucap. Berdaru. Allah Mesut. Dia bilang malaikat apa maksudnya ini Bapak ini. Dia minta supaya menampil kades. Ternyata yang dia minta doa minta hujan. Bingung malaikat. Lain di bulu, lain di hati. Boleh berdoa begini. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau. Saya tidak tahu menyusun kalimat, tapi engkau sudah tahu apa yang ku mau. Kabulkanlah permintaanku. Sudah. Ibu-ibu juga kalau lagi masalah kau sama suamimu, ndak tahu kau bahasa Arabnya, kau mau supaya suamimu baik, kau berdoa menangis kau saja depan suamimu, Allah sudah tahu apa maksudmu. <laughs> Ih kasih nah. <laughs> Allah tahu oh selingkuh suaminya ini mesti bahasa Arab. Ya. Kau ucapkan. Sudah itu, ya Allah, dengarkan dan kabulkan doa saya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun alal musalli walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Kenapa paling ada diusap-usap begini Ustaz baru kasih begini? Ah, itu tambahan. Boleh jadi tidak ada. Kenapa ada di, di muka Ustaz? Kelebih-lebih nyambung. Masa kita berdoa, amin ya rabbal alamin. Kan tidak nyambung. Ya doa, minta kepada Allah. Jangan puas lima waktu. Sudah salat subuh, sudah salat duhur, asar. Lawanmu juga itu. Tapi kau bangun sholat tahajud. Ketika lawanmu, ha? lawan tandingmu dia tidur, bapak bangun sholat tahajud. Sudah itu tawakal ilallah. Berserah diri kepada Allah. Kalau tidak dikabulkan, sangka baik, jangan pernah sangka buruk. Kala ini nanti ikut siko, lima tahun yang akan datang siewa kok. Kalau umur panjang, kalah lagi, lawan kau lagi nanti. Ada orang tiga kali baru menang. Ada orang berdoa, Pak, doa itu memang perlu waktu. Tahu Bapak, Nabi Adam berdoa supaya dipertemukan dengan Siti Hawa ketika diusir turun ke dunia. Berapa lama baru Allah kabulkan doanya? 200 tahun. Nabi Sakaria minta anak. Berdoa saja usianya 21 tahun. Kapan Allah kabulkan? Usia 80 tahun. Bayangkan. Dari 21 tahun, 80 tahun Pi baru dikasih. Nabi Musa. Ya Allah, selamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Kapan baru Allah kabulkan? Lebih 60 tahun. Nabi Muhammad. Ya Allah, kembalikan kiblat kami dari Mekah pindah ke Palestina, kembalikan lagi ke Mekah. Berapa lama baru Allah kabulkan? 18 bulan. Itu Nabi baik agamanya, bagus akhlaknya, dekat dengan Allah, dikabulkan puluhan sampai ratusan tahun. Bapak hari Jumat saja modalnya. Tuh kan tipu. Berdoa malam mau dikasih pagi, pret. kok ketawa kan serius orang ini bos. Maka Bapak Ibu sekalian, yang terpenting dalam kita ini adalah ikhtiar. Percaya Tuhan sudah gariskan siapa yang menang di antara kalian. Kalau sudah kau pilkada dan menang orang yang kau lawan itu, datang kau. Selamat. Itulah jiwa besar. Selamat Ki, saya dukung apa programnya. Kata yang menang. Tanam kau, uangmu yang habis itu Nanti saya ganti, saya kasih ke proyek penunjukan langsung. Tapi kalau kau musuhi, sudah kalah, pucuk persaudaraan, nah musuhi kau juga, ada kau urus administrasi, nah persulit kau. Maka yang baik, begitu menang, tunjukkan deh sifat kesatriamu. Sudah kita tanda tangan, siap kalah, siap menang, maka selamat, saya dukung programmu. Ikan lele, ikan gabus direbus pakai kayu bajaka. Jangan bertele-tele bos, adakah? Adakah? Eh, lama tre. Ibu bapak pada akhirnya selalu pesankan dan ingatkan dalam hati. Rejeki yang terbesar di antara kita Allah ciptakan kedamaian dalam negeri kita berapa suku yang ada di Kutai Timur ini, berapa bahasa yang ada di Kutai Timur ini. Tapi dengan izin Allah, suku bahasa agama itu tidak membuat kita pecah belah karena Allah membimbing kita menjadi umat yang satu, menjadi bangsa yang satu, satu bahasa, satu bangsa, satu nusa yaitu Indonesia. Inilah yang kita pelihara. Tidak ada gunanya menampil kada, menampil kades kalau kita rusuh. Tidak ada gunanya semua itu. Karena nikmat terbesar kita rukun dan damai. Maka seluruh calon kepala desa, kalau Anda pelihara itu, maka amal-amal di sisi Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ingin berlama-lama, tapi apa boleh buat? Waktu jualah yang membatasi kita. Selamat mengikuti pesta demokrasi pemilihan kepala desa saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan bagi orang-orang yang layak menjadi kepala desa. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.